Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi eh, ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita kembali di acara live salah satu program di Radio Anas bersama Al Ustadz Muhammad Naim LC dengan pembahasan kitab Isratun Nisa nasihat untuk keluarga muslim. Dan ini adalah pelajaran di pertemuan yang kedua Sebelumnya di minggu yang lalu kita telah membahas satu pelajaran tentang keluarga muslim dan insya Allah kedepannya kita akan melangsungkan kajian ini secara live di setiap Selasa malam. Maka para pendengar Anas Radio dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan nantinya kita akan buka forum untuk tanya jawab. Maka para pendengar Anas Radio bisa langsung saja mempersiapkan pertanyaannya dan siapkan perangkat alat tulisnya untuk mendengarkan Ustaz Muhammad Naim Yasi dalam membawakan nasihat tentang keluarga muslim. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustaz Muhammad Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.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 Anas Radio dimanapun antum berada Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita Sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan banyak kemudahan untuk kita senantiasa mengabdikan diri kita kepadanya. Mengkaji dan menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hal-hal yang berurusan dengan rumah tangga kita. Bagaimana muasyarah zaujiyah yang baik. Di mana ada kesempatan yang telah lalu kita sedikit menyinggung dari beberapa hal yang penting di antara kedua belah pihak untuk saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kemudian sebagai seorang suami yang merupakan kawam yang merupakan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mandat kepadanya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima min amwalihim. Maka dengan dua hal inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Seorang laki-laki itu sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Karena itu hendaknya benar-benar diperhatikan dengan apa yang dipimpinnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan peringatan dan hadisnya yang Insya Allah taala juga akan kita bahas di tengah-tengah pembahasan Al-Imam nasai rahimahullah taala ini Dimana Rasulullah SAW mengatakan, Kafa bil mar'i isman an yubayya man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa untuk menyia orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Khususnya adalah istri dan keluarganya. Kemudian juga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena inilah permasalahan-permasalahan yang penting. Insya Allah Taala dari hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Nasai, rahimahullah Taala akan banyak memberikan pengertian kepada kita biiznillah Taala dari perkara-perkara dalam rumah tangga kita. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, kita mulai dari apa yang dipaparkan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala dari bab yang pertama adalah bab tentang hubbun nisa tentang cinta kepada para wanita yang ini sekali lagi adalah merupakan sunnatullah ala wajil am Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai jibillah yang dimana dengan cinta ini, dengan kecondongan inilah yang menjadikan wanita adalah sebagai kenikmatan hidupnya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka ayat ini juga jelas memberikan ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa merasakan ketenangan hidupnya kecuali dengan pasangannya, dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Dan itu juga sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bab yang pertama ini adalah apa yang dibawakan kalimat Nasai rahimahullahu taala Mana beliau mengatakan qala qala akhbarana Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib Al-Nasa'i rahimahullahu taala qala akhbarana Al-Husain ibn Isa Al-Qawmasi qala akhbarana Affan ibn Muslim qala أخبرنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Hubbiba ilayya minad dunya telah dicintakan kepadaku dari perkara dunia ini yang pertama adalah wanita. Yang kedua minyak wangi. Dan yang ketiga wajila qurratu aini fis salah. Dan telah dijadikan yang menyejukkan mataku dan adalah dalam surat. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan kepada beliau dari dunia ini yang pertama adalah wanita. Dan ini tidak hanya kepada beliau saja, namun kepada seluruh kaum laki-laki. Mana seperti ayat tadi juga mengatakan demikian. Demikian pula di ayat yang lain di surat eh, di surat Ali Imran Di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب telah dihiasi kepada manusia untuk cinta khumbus syahwat senang dengan apa yang disenanginya dari uh, yang menyenangkan jiwanya dari yang menyenangkan syahwatnya dari para wanita yang pertama maka di sini jelas disebutkan bahwa ini Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi kepada manusia semuanya untuk cinta kepada wanita, maka bukan sesuatu yang aib. Bahkan ini adalah merupakan sunnatullah ala wajil ar. Mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seorang laki-laki mencintai kepada kaum wanita. Nikah pula pada riwayat yang kedua juga riwayatnya dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Hubbiba ilayya an-nisa wa tib wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Telah disenangkan kepadaku adalah wanita, senangkan kepadaku wanita, watib dan minyak wangi, dan dijadikan yang menyejukkan mataku adalah ada dalam sholat." Maka para pendengar Anas Radio dimanapun anda berada. Ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan adalah merupakan suatu ketentuan. Maka kalau ada orang, seorang laki-laki dari hadis ini dan juga ayat-ayat tadi diambil kesimpulan bahwa manakala ada kecenderungan seorang laki-laki untuk kemudian kepada lawan jenisnya atau kepada hal-hal yang tidak ditentukan oleh tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini maka ini adalah <clears throat> dalam keadaan yang berbahaya atau apa yang dikatakan dengan syudud terjadinya keanehan-keanehan seperti apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihi alaihi salam nas'alullah salam al afiyah maka hal ini pun bisa terjadi manakala seseorang itu tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu tidak melihat kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu tidak ada khasyah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu adalah mudah saja terjadi. Namun para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seseorang manakala memahami ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan menyimpang dari ketentuan. Demikian pula kecintaannya kepada kaum wanita pun kemudian tidak menjadikan matanya diumbar Sebagaimana orang mengatakan mata keranjang katanya. Yang tidak pernah berkedip tatkala melihat seorang wanita. Maka seseorang hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah contohkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam satu teladan yang baik yang ini juga menjadikan ketentuan manakala kita melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada kita untuk senantiasa dalam keridhaannya untuk tidak akan kemudian tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih dan sungguh laqad hammat bihi wa hamma biha si wanita sudah tertarik si laki-laki juga demikian laula an ra'a burhan rabbih kalau seandainya saja Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang terjadi. Nas'alullah salaman afiyah. Maka kecintaan kepada seorang wanita merupakan jibillah dan merupakan sunnatullah ala wajil ard. Namun tentunya kepada hal-hal yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian melanggar kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi dari berbagai kasus dan peristiwa yang dengan alasan cinta kepada seorang wanita. Kemudian terkadang karena kecintaannya kepada seorang wanita kemudian tidak melihat kepada koridor yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengumbar syahwatnya mengumbar hawa nafsunya yang kemudian masuk dalam jaring-jaring syaitan Nas'alullah al afiyah. Maka kecintaan kepada seorang wanita memang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merupakan sunnatullah ala wajhil Namun demikian, tidak kemudian seseorang beralasan dengan ketentuan Allah. Saya mencintai wanita ini berarti mengikuti taat kepada Allah. Benar memang. Kalau itu dilakukan dalam hal yang di dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian masuk dalam ranah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan itu yang dimaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi ketentuan yang pertama bagi kita. Bahwa kecintaan kepada wanita pun juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam syariat-syariat yang lain pun juga demikian. Ada perintah, ada ketentuan, namun demikian ada petunjuk dan pelaksanaannya. Tidak kemudian asal-asalan. Sebagaimana dalam perkara-perkara yang lain. Sholat misalkan. Ada perintahnya untuk kita sholat. Zakat juga demikian. Namun juga demikian, bagaimana kita melakukan sholat? Bagaimana kita menunaikan zakat? Ada aturan dan ada ketentuannya. Sebagaimana juga cinta kepada wanita sudah menjadi ketentuan menjadikan sunnatullah di sini. Namun tidak kemudian sisi yang lain juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatur koridor-koridor yang harus dilalui oleh seorang anak manusia. Kemudian para pendengar yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, disebutkan dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala di hadis yang ketiganya di mana Anas mengatakan lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa min al-khayl. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wanita daripada kuda. Uh, para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya di mana Rasulullah SAW mengatakan telah dicintakan kepadaku wanita kemudian e, minyak wangi dan dijadikan yang menyejukkan mataku adalah dalam sholat. Maka ini merupakan sunnah dan sekali lagi ini tidak bertentangan. Kemudian jalan belakang Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama tentang wanita yang bab dari bab yang dibawakan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua tentang tib, tentang minyak wangi. Dan ini juga merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang khususnya laki-laki memakai minyak wangi merupakan sunnah sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga menjadikan minyak wangi ini sebagai perumpamaan yang baik dari kawan dari kawan duduk yang baik. Maka hal ini menunjukkan akan kebaikan dari ketentuan dari sunnah Nabi Alaihi Wasallam dalam uh, merasa minyak wangi ini. Kemudian yang ketiganya, yang tentunya menjadi teladan bagi kita. Sekaligus untuk senantiasa kita muhasabah dan muraqabah introspeksi diri kita. Di mana Rasulullah SAW mengatakan waju'ila qurratu aini fi dan dijadikan yang menyejukkan mataku ada dalam sholat. Maka sudah seperti itukah? Sudahkah sholat itu menjadi qurratu ain bagi kita masing-masing? Sebagaimana itu ada pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita juga senantiasa menelaah dalam sholat kita. Agar benar-benar sholat kita penuh dengan ketenangan. Sholat kita benar-benar kita asyik dengannya. Karena saat-saat itu kita sedang bermunajat. Berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang paling menyejukkan. Karena sedang menghadap kepada yang paling dikasihinya. Menghadap kepada yang paling dicintainya. Maka tentunya, sebagaimana seorang anak manusia, tatkala sedang bercengkerama atau berduaan dengan istrinya, ini tentunya adalah satu kenikmatan. Dan itu adalah ketentuan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka lebih dari itu yang paling kita cintai dan yang lebih kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalam salat. Di mana dalam salat ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Di mana seseorang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang menjadikan ketakjuban dari banyak eh, apa yang pernah saya baca dari tokoh-tokoh yang mereka kemudian ber, eh, memilih agama Islam sebagai agamanya, memilih Islam sebagai agamanya dari kumpulan para muallaf baik itu dari kalangan negarawan bahkan salah satunya adalah mantan asisten paus ini ada dari negarawan, ada juga dari uh, kalangan ilmuwan dan orang-orang besar di muka bumi ini. Ya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya tatkala mereka melihat kaum muslimin menunaikan sholatnya. Tatkala dan mereka sendiri merasakan bahwa ini tidak ada pada yang lainnya. Mereka merasakan ketenangan dalam sholat yang itu tidak dirasakan pada hal-hal yang lain. Maka seperti itu yang tentunya menjadi menjadikan kita senantiasa muhasabah dan muraqabah dengan apa yang kita lakukan dalam sholat kita. Agar sholat kita lebih bermakna dan lebih berbobot dan lebih kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab yang kedua kita lanjut pada bab yang kedua. Mailur rajuli ila ba'dhi nisa'ihi duna ba'd. Kecenderungan seorang suami mencintai sebagian istrinya dan tidak kepada sebagian yang lain. Dan tentunya ini adalah bagi yang memiliki lebih dari satu istri. Maka bab yang dibawakan oleh Imam Nasai yang kedua ini ini tentunya adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jangankan kepada seorang wanita, kepada anak-anak juga demikian di mana Rasulullah SAW juga merintahkan kepada kita untuk berlaku adil kepada anak-anak. Wa'adilu baina awladikum. Berlaku adilah di antara anak-anak kalian. Namun demikian ini berlaku adil dalam perkara-perkara dunia. Dalam perkara-perkara pembagian harta misalkan. Dalam perkara-perkara ma'unah. Atau dalam perkara-perkara apa pemberian kita diperintahkan untuk berlaku adil. Namun, dalam masalah kecondongan hati, kecintaan orang tua kepada anak tidaklah sama. Tentunya, dan itu dirasakan oleh semua yang memiliki anak. Pasti dan pasti, di antara mereka ada yang lebih dicintai, dan ada yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian pula bagi yang memiliki lebih dari satu istri. Sebagaimana dalam hal ini Imam nasai rahimahullahu taala membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahum ra'atan يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya mengalahkan yang lainnya maka dia akan datang nanti di yaumil qiyamah ahadu syiqqaihi ma'il salah satu dari kakinya ini pincang dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil di nomor yang ke-2017. Dikabullah hadis ini juga dibawakan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi. Dan banyak juga yang lain. Juga al qayalisi dalam musnadnya. Ibn Nabi Syaibah dalam musnadnya. mika boleh Imam Ahmad dalam musnadnya. dari darimi dalam sunannya yang Al-Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Syekhain dan disepakati Imam Zahabi rahimahullahu taala. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil faedah dari hadis ini adalah tentang keharusan untuk senantiasa berlaku adil manakala memiliki dua istri. Dan memang Islam memberikan atau merintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam hal apapun. Karena Islam itu datang dengan keadilan. Yang artinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Dalam keadaan apapun kita juga dituntut untuk berlaku adil. Di mana Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan, "Wala yajrimannakum shanaan qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah sampai kebencianmu kepada suatu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adilah dan ini lebih dekat kepada takwa. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam ayat ini juga jelas memberikan pengertian kepada kita. Kita dituntut untuk berlaku adil dalam keadaan apapun. Sampai tok kebencian kita kepada seseorang. Kebencian kita kepada sekelompok manusia. Tidak boleh kita berbuat zalim. Sampai tok kepada orang-orang kafir sekalipun. Tidak dibolehkan untuk kita berbuat kezaliman. Dan kita tetap diperintahkan untuk berlaku adil dan menempatkan pada tempatnya. Yang namanya adil ini bukan berarti sama rasa sama rata itu tidak. Sebagaimana misalkan anak-anak adilnya kepada anak-anak tidak kemudian sama rata antara yang kecil dengan yang tua kemudian sama tidak. Maka tentunya dibedakan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan keadaannya. Maka tidak mungkin tatkala yang gede-gede ya, atau yang sudah dewasa makan dengan sambel, Apa si kecil mau diberi sambel juga? Maka itu bukan adil namanya. Maka dalam hal ini para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman dalam hal ini untuk berlaku adil terkait dengan e, pembagian dan juga jatah yang harus atau yang merupakan hak masing-masing dari para istri ini. Karena kalau sampai kemudian tidak adil, ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah akan pincang. Sallam Al afiyah. Kemudian Adapun dalam perkara-perkara masalah hati, kecenderungan hati, maka hal ini tentunya adalah di luar kemampuan. Yang dimaksudkan dalam eh, eh, dalam hadis ini tiada lain adalah terkait dengan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara eh, yang terkait dengan harta dan semisalnya atau pembagian hmm, pembagian jatah malamnya misalkan maka uh, yang dimaksudkan adalah seperti itu. Adapun terkait dengan perkara-perkara hati adalah ini di luar kemampuan manusia. Maka kalau misalkan memiliki dua istri, kemudian dalam bergilir itu tidak adil, maka ini masuk dalam ancaman. Atau juga dalam memberikan nafkah misalkan, juga tidak adil, tidak sesuai, maka dalam hal ini juga masuk dalam ancaman-ancaman nanti di yaumul qiyamah. Adapun sekali lagi dalam masalah hati ini adalah di luar kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-130 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما dan kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara para wanita atau di antara istri-istri kalian Walau harastum. Meskipun kalian sudah benar-benar menjaganya. Meskipun kalian sudah benar, benar mencurahkannya. Fala tamilu kullal mail. Maka jangan condong dengan sepenuhnya. Fatadaruha kal mu'allakah. Kemudian engkau biarkan salah satu dari istri kalian itu kal mu'allakah menggantung jadi istrinya. Tidak, dicerai juga tidak. Hmm. Jadi istrinya tidak pernah dapat giliran, kemudian dicerai juga tidak. Ini perkara menggantung seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa in tuslihu wa tattaqu jika kalian mau memperbaiki dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Maka ini khitab ini khususnya kepada yang memiliki lebih dari satu istri atau yang menginginkan untuk memiliki lebih dari satu istri untuk poligami ketentuan-ketentuan ini harus harus benar-benar diperhatikan. Karena sekali lagi jangan sampai hanya karena kenikmatan dunia dari seorang wanita yang kemudian membawa bencana baginya nanti di kiamat. Membawa musibah baginya nanti di kiamat. Manakala tidak berlaku adil. Manakala tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah hendaknya benar-benar diperhatikan. Dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mungkin seseorang itu bisa berlaku adil. Dalam hal ini tentunya kaitannya dengan perkara hati. Jangankan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri tidak mampu untuk kemudian menyamaratakan cintanya di antara para istrinya. Yani membagi cintanya di antara para istrinya itu dengan kadar yang sama. Karena sekali lagi seperti ini adalah perkara hati. Dan perkara hati itu adalah di luar kemampuan manusia. Sebagaimana pada bab berikutnya, insya Allah Taala akan lebih dijelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaannya kepada Siddiqah binti Siddiq, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ini lebih dibandingkan kepada istri-istri beliau yang lainnya. Maka pada hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nasai rahimahullah taala قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني يزيد قال أخبرنا حماد بن سلم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membagi di antara para istrinya itu dan beliau berlaku adil. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, ini yang aku lakukan dengan apa yang aku bisa kuasai, dengan apa yang aku miliki." maka jangan engkau celak dengan apa yang engkau miliki atau engkau kuasai dan aku tidak bisa menguasainya. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis ini eh, juga dibawakan oleh para imah yang lain dan termasuk juga disaikan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala dan beliau mengatakan sesuai dengan syarat Muslim dan uh, tidak ke dalam sahihnya dan disepakati oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala. Namun hadis ini juga dilemahkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalib Namun hadis ini juga ada penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Yang dari sisi maknanya juga jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia eh, tidak eh, tidak mampu untuk kemudian uh, berlaku adil, artinya dalam masalah kecondongan hati dalam cintanya ini kepada sebagian istrinya. Maka <coughs> Hal ini adalah di luar kemampuan manusia. Yang namanya berlaku adil sekali lagi adalah merupakan perintah dalam agama untuk kita dituntut berlaku adil dalam semua hal. Baik kepada anak-anak, kepada para istri, juga kita dituntut untuk berlaku adil. Namun terkait dengan perkara-perkara hati, adalah sekali lagi sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut dan tidak akan uh, <clears throat> menghukum dengan sesuatu yang itu di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada manusia kecuali apa yang mampu diusahakannya. Maka terkait dengan masalah kecenderungan hati ini sekali lagi adalah perkara-perkara yang itu di luar kemampuan manusia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mampu untuk kemudian dalam membagi cintanya kepada para istri ini bisa sama rata. Maka bagaimana dengan manusia-manusia yang lainnya? Yang ini tentunya juga harus disadari oleh para istri yang dipoligami, oleh para istri yang dimadui. Manakala mungkin suaminya ada kecenderungan kepada salah satunya mengalahkan yang lainnya. Maka itu adalah resiko dan itu adalah konsekuensi yang harus dirasakan oleh e, para istri. Kemudian sisi yang lain juga sekali lagi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut yang seperti itu, maka bagaimana kemudian manusia itu akan menuntut? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mampu untuk kemudian menyamaratakan cintanya pada semua istri-istrinya ini, maka bagaimana yang tentunya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana yang hanya seorang manusia biasa. Seorang suami yang biasa. Yang hanya ingin berusaha mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini juga harus disadari oleh mereka para istri. Namun demikian, bukan berarti eh, kepada para suami ini kemudian jadikan sebagai eh, <clears throat> sebagai alasan untuk kemudian menyanyiakan sebagian istrinya atas sebagian yang lainnya. Karena di sini sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskannya. Jangan biarkan istri-istri kalian itu kal muallaqah menggantung tanpa jelas, tanpa ada kejelasan. Tidak diperhatikan. Maka uh, sebagaimana tadi yang sudah kita singgung di hadis Nabi alaihi salatu wasalam kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'un cukup seseorang itu mendapatkan dosa manakala dia menyanyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya dan tentunya yang paling utama adalah para istrinya ini kalau kemudian istrinya disia-siakan lahir dan batinnya maka dosa siap mengancamnya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Maka uh, ini semuanya tentunya menjadi pengertian bagi kita semuanya, bagi seorang suami, demikian demikian pula seorang istri untuk bagaimana memahami perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang ketiga. Yani lanjutan dari bab tadi adalah hubbur rajuli ba'dha nisa'ihi akthar min ba'd. Cintanya seorang suami kepada sebagian istrinya itu lebih mengalahkan daripada yang lainnya. Maka ini bab yang dibawakan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala. Sekali lagi cinta kepada wanita dalam merupakan jibillah, merupakan sunnatullah, merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, jangan sampai kecintaan kepada seorang wanita ini kemudian melalaikan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan dari cintanya atau mendahulukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sifat orang-orang yang beriman, walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengalahkan yang lainnya. Maka hendaknya cintanya kepada seorang wanita pun juga karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cintanya kepada seorang wanita pun dalam koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah taala yang seperti ini uh, tidak hanya sekedar mendapatkan kenikmatan dunia, tidak hanya sekedar mendapatkan khairu mata'id dunia, sebaik-baik dari kenikmatan dunia, namun lebih dari itu adalah akan merasakan manisnya iman sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatan iman ada tiga perkara yang barang siapa mendapatkan tiga perkara ini niscaya akan merasakan manisnya iman yang pertama ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian cintanya kepada seorang istri, cintanya kepada seorang wanita pun juga karena mengikuti kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga karena menjalani dari koridor yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini insyaallah Allah taala sekali lagi tidak hanya akan merasakan indahnya kenikmatan dunia, manisnya kenikmatan dunia, dan bahkan sebaik-baik kenikmatan dunia. Bahkan lebih dari itu akan merasakan manisnya iman. Yang tentunya dalam merupakan dambaan bagi setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bab yang sangat awi, bab yang sangat agung dibawakan Imam Nasa'i rahimahullahu taala yang juga harus dimengerti oleh mereka para wanita yang dimadu dan dipoligami. Di mana ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu kondisi dan keadaannya. Maka bagaimana dengan uh, yang lainnya? Dengan para suami-suami masa kini pada khususnya yang tentunya jauh ya, dari Rasulullah, jauh dari uh, <clears throat> apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri seperti itu, bagaimana dengan yang lainnya? Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Imam An Nasai rahimahullahu taala mengawali uh, dalam bab ini hadis yang keenam atau hadis yang pertama dalam bab yang ketiga ini eh, dikatakan qala meriwayatkan atau membawakan riwayatnya dari Anas eh, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin qalat أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang panjang ini bahwa para istri Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an mereka mengutus Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanat alaihi maka Fatimah pun meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ma'i fi mirti dan beliau sedang berbaring bersamaku di e, kasurku. Rute ini adalah e, kain dari wool. Ya. ya. Fa'adina lah, Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan kepada Fatimah untuk masuk. Fakalat Kemudian Fatimah mengatakan, Ya Rasulullah, Inna azwajaka arsal, arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi ibnati abi Quhafa wa ana sakita فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب kata Fatimah radhiyallahu ta'ala wahai Rasulullah sesungguhnya para istrimu itu mengutusku untuk datang kepadamu mereka menanyakan mereka menuntut kepadamu untuk berlaku adil dengan uh, uh, untuk uh, mereka menuntut kepadamu keadilan dalam putrinya Abi Quhafah yang Aisyah radhiyallahu taala wa ana sakitah dan Aisyah mengatakan saya pun saya diam faqala lah Rasulullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah wahai anakku wahai putriku tidakkah engkau cinta dengan apa yang aku cinta, aku sukai qalat bala kata Fatimah tentu wahai Rasulullah qalat fa ahibbi hadhihi Cintailah ini. Yani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم faraja'at ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Fatimah. Tatkala mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia segera kembali kepada para istri Nabi alaihi salatu wassalam yang mengutusnya. فأخبرتهن بالذي qalat. maka <clears throat> eh, Fatimah pun mengkhabarkan dengan apa yang telah disampaikannya dengan apa yang telah dikatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi qala laha demikian pula dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepadanya. Fakulna laha. Kemudian mereka para istri Nabi berkata kepada Fatimah, "Ma naraki aghnaiti anna min syai' farji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fakulilah. "Inna azwajaka yansudunnaka al ibnati Abi Quhafah. Kemudian mereka para istri Nabi ini kembali berkata kepada Fatimah, kami tidak melihat memberikan manfaat sedikit pun terhadap kami. Kembalilah engkau kepada Rasulullah SAW. Sampaikan kepada beliau bahwa istri sampaikan kepada beliau bahwasanya istri-istrimu itu menginginkan keadilan terhadap putri adikku Hafah. Maka Fatimah sekali lagi mengatakan, La ya wallah, la ukallimu fiha abada. Hmm. Kata Fatimah mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak akan mengatakan hal ini kepada Rasulullah SAW tentang Aisyah selama-lamanya. Karena tentunya disadari oleh uh, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha apa yang disadari oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini. Qala Aisyah. Kemudian Aisyah pun mengatakan uh, melanjutkan kisah ini ini setelah uh, tidak berhasil para istri Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Fatimah radhiyallahu taala maka mereka pun juga uh, tetap berusaha kemudian tidak putus asa untuk terus menuntut untuk terus berusaha menuntut keadilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جهش رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت tusamini dan maka mereka pun, para istri Nabi ini mengurus Zainab binti Jahash. radhiyallahu ta'ala anha. Ya ini Zainab ini adalah merupakan e, mantan istri dari anak adopsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. e, mantan istrinya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anha. Yang perceraiannya disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Demikian pula pernikahannya Rasulullah SAW dengan Zainab pun juga disebutkan di surat Al-Ahzab. Nah ini juga satu kisah yang azim. Yang kemudian juga diambil faedah eh, bahwa anak adopsi ini bukan siapa-siapa. Anak adopsi ini bukan mahramnya. Di mana Rasulullah SAW menikahi istri dari mantan anak adopsinya sendiri. Maka ini juga tentunya bisa disadari hmm, dari apa yang terjadi sekarang ini. Meskipun itu mungkin sudah sampai pada catatan sipil, sudah disegel, sudah disaksikan dan sebagainya, maka yang namanya adop, anak adopsi adalah tetap dia adalah orang lain secara syar'i hmm, yang tentunya bukan mahram, bukan ahli waris dan bukan siapa-siapa hanya karena ihsan saja, hanya karena berlaku baik saja hmm. untuk kemudian membantu kepada mereka uh, untuk uh, <clears throat> uh, menghidupinya. Mau selebihnya mereka dari sisi uh, hubungan adalah tetap orang lain. Maka ini Zainab yang dimana uh, Allah Subhanahu Wa Taala uh, <clears throat> menjelaskan dalam ayatnya falam maqadha zaidun minha watara زوجناكها فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها maka setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan Zainab ini zawajnakaha ini sudah diceraikan maka kami nikahkan engkau dengannya ini ini Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala yang diutus oleh para istri Nabi alaihi salatu wassalam waradhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Dan setelah tidak berhasil dengan duta yang pertama Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka diutuslah Zainab ini yang dikatakan oleh Aisyah bahwa Zainab ini ia adalah yang senantiasa menjadi saingan menjadi saingannya dari para istri-istri Nabi alaihi salatu menjadi pesaing beratnya adalah bagi Aisyah ini adalah Zainab ini. Dari uh, sisi langkah-langkahnya juga kedudukan yang tinggi. Di mana pernikahannya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga dengan berbagi, uh, dengan uh, beliau juga termasuk dari uh, bangsawan Quraisy dan uh, yang lainnya. Sebagaimana juga dalam hadis disebutkan, وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم yang dimana kata Aisyah Zainab ini adalah menjadi pesaingku dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam dalam kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam aram ra'atan qattu khairan fid din min Zainab. Ini kata Aisyah memberikan kesaksian. Aku tidak melihat seorang wanita yang lebih baik dalam agama daripada Zainab. Hmm. Wa atqalillah wa asdaqa hadithan wa awsala lirrahm dan orang yang wanita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling jujur dalam berbicara dan juga paling menyambung hubungan silaturahim. Wa a'zamu sadaqah dan juga paling besar dalam bersedekah wa ashaddu ibtidalan li nafsiha fil amal allati eh, eh, tasaddaq bih dan juga yang paling besar dalam mencurahkan untuk dirinya dalam eh, perbuatan-perbuatan uh, yang uh, <clears throat> dia bersedekah dengannya ini dan juga dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Dan juga dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uh, ini Aisyah radhiyallahu taala memberikan kesaksian kepada Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Dan uh, hal ini juga uh, diambil faedah bahwa di antara mereka juga ada persaingan di sini. Qalat masih uh, dari kisahnya Fatimah uh, e, kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha di mana setelah beliau menyebutkan uh, e, keutamaan-keutamaan atau manaqib dari Zainab radhiyallahu taala anha yang dikatakan qala wa taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla ما أدى صورة من من حد كانت فيها uh, selain dari uh, satu yang ada padanya. Hmm. Tusri'u fiha al-fi'ah. ala sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah fi mirqiha. Maka kemudian juga sama uh, seperti yang dilakukan oleh Fatimah di mana minta izin, Zainab minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, untuk masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun masih berbaring pada uh, kasur atau pada kain uh, yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hmm. al hal allati kanat dakhalat Fatimah alaiha. Dalam keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan yang sama seperti tatkala Fatimah itu masuk. Fa'adina laha Rasulullah SAW. Maka uh, Rasulullah SAW pun memberikan izin untuk masuk. Hmm. Faqalat ya Rasulullah. Kemudian Zainab pun mengatakan, Wahai Rasulullah, inna azwajaka arsalat arsalnani ilaika. Yas'alan, yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah. ووقعت بي فاستطالت وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها Maka Zainab pun mengatakan dengan berkataan yang sama seperti yang dikatakan oleh Fatimah radhiyallahu taala Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku diutus oleh para istrimu kepadamu untuk mereka menuntut keadilan dengan putrinya Abi Kuhafah. Maka kalau tadi ketika Fatimah yang mengatakan Aisyah pun tetap terdiam. Namun ketika yang mengatakan ini Zainab Eh, kemudian Fatimah pun bangkit dan uh, uh, Aisyah pun uh, bangkit kemudian mencari-cari celah kalau kalau kemudian Rasulullah SAW memberikan izin uh, untuk kemudian uh, berbuat maka falan tabrah Zainab hatta araftu anna Rasulullah SAW, la yakarhu an falamma waqatu fi biha lam anshubha hatta unhiyat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha ibnatu abi innaha ibnatu أبي, Abi Bakar maka ini juga eh, Rasulullah SAW pun juga masih dalam keadaan yang sama mengatakan semuanya itu adalah putri dari Abu Bakar Para pendengar Anas Radio yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih panjang kisahnya yang e, tentunya e, dalam hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecondongan hatinya kepada Aisyah ini lebih dibandingkan kepada istri-istri beliau yang lain dan ini juga diakui oleh para istri-istri beliau yang lain. Namun sekali lagi hal ini adalah di luar kemampuan dan ini di luar uh, uh, <clears throat> di luar dari Eh, kemampuan manusia untuk melakukannya. Maka sekali lagi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita memang dituntut untuk berlaku adil. Namun hal itu adalah dalam perkara-perkara yang mampu untuk kita mengerjakannya. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak mampu manusia mengerjakannya atau itu di luar eh, koridornya, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Eh, tidak akan menuntut, tidak membebani kepada manusia kecuali apa yang mampu untuk dikerjakannya. E, maka para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini akan eh, memberikan pengertian khususnya yang pertama kepada para suami untuk benar-benar berlaku adil, untuk benar-benar eh, menjalankan hawamahnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Demikian pula eh, kepada para istri untuk eh, mereka juga hendaknya memahami hal-hal yang itu di luar kemampuan dari seorang suami untuk melakukannya. Baik dalam perkara dunianya lebih lagi dalam perkara-perkara uh, hati. Manakala uh, sang suami ini adalah lebih memiliki lebih dari satu istri. Maka kecenderungan kepada salah satu dari yang lainnya ini tentunya adalah di luar kemampuannya. Sedangkan dalam masalah harta saja, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak membebani kepada para suami kecuali apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada para suami ini kecuali apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Maka sekali lagi jangan menuntut lebih, jangan menuntut dari sesuatu yang suami itu tidak mampu untuk melakukannya. Suami yang itu yang tidak mampu uh, jangan menuntut kepada sesuatu yang suami tidak bisa untuk memberikannya. Maka hendaknya seperti ini disadari Mudah-mudahan insya Allah Ta'ala manakala saling mengerti, saling menyadari seperti ini dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam akan menjadikan uh, hubungan rumah tangga kita semakin harmonis dan juga uh, mawaddah, warahmah dan sakinah senantiasa ada men, uh, menyelimuti dalam rumah tangga kita dan tentunya lebih dari itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga muslim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Atna'in Sahuri atas pembahasan kitab Isra Nisa yang terkait dengan hubungan antara suami istri khususnya terkait dengan kecintaan terhadap seorang wanita. Baik pada pendengar Anas Radio di manapun antum berada, insya Allah kita buka forum tanya jawab. Dan bisa kirimkan pertanyaan seputar materi ke email dengan alamat kotak surat at anasradio.com atau dengan Yahoo Messenger di alamat Anas Radio atau dengan melalui pin BB 2633310D. Silakan tanyakan semua pertanyaan antum khususnya terkait dengan permasalahan rumah tangga dan mudah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan yang akan berikan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan pertama dari uh, Siti Khadijah dari Hong Kong, ya, Bapak saya mau tanya tata cara rujuk yang benar itu bagaimana secara agama maupun negara. Sekarang suami saya sudah mengajukan rujuk di PA Kendal dan suratnya belum turun. Tapi kami berniat untuk rujuk lagi. Apa saya harus pulang ke Indonesia, Pak? Soalnya saya bingung sedangkan saya tidak ada di Indonesia pihak suami memang menggunakan jasa pengacara dan mereka bilang saya tidak harus tanda tangan, tapi orang tua saya juga bisa. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan. langsung Baik. E, tentang permasalahan rujuk ini e, adalah sesuatu yang kalau yang pertama kalau masih dalam masa idah nih, maka secara syariat yang pertama adalah secara syariat e, di manakah kalau masih dalam masa iddahnya maka e, kalau itu adalah talak yang pertama atau talak kedua yang masih bisa rujuk lagi maka e, dalam hal ini kalau masih dalam masa iddahnya e, tidak perlu dengan nikah yang baru maka dengan mengatakan rujuk dan keduanya saling kembali ini sudah uh, sudah cukup untuk kemudian bisa rujuk kembali. Namun yang kedua, kalau kemudian sudah lewat masa iddahnya, sudah lewat masa iddahnya, dimana e, eh, maka dalam hal ini adalah perlu dengan akad nikah yang baru lagi. Adapun kalau kemudian ketentuan dari e, negara ini e, tentunya kembalinya kepada pengadilan e, agama yang ada. Ya. Dan dalam e, masalah ini, e, insya Allah kalau kaitannya dengan masalah rujuk yang e, saya ketahui kalau dari e, negara ini biasanya mereka lebih memudahkan, ini lebih memberikan banyak kemudahan. Tapi kalau dalam masalah perceraian ini e, mereka sangat ketat dan bersulit karena memang seperti itu sebenarnya e, dalam syariat pun juga e, yang namanya perceraian itu bukan sebagai e, itu hanya se, yang namanya perceraian ini kalau dalam syariat pun juga e, ini merupakan jalan yang terakhir manakala memang itu tidak bisa dipertahankan sama sekali. Maka demikian pula pengadilan agama pun juga e, seringnya seperti itu. Bagaimana untuk ditunda-ditunda agar tetap berhubungan dan kemudian e, kalau sering berhubungan e, bisa kembali lagi, bisa rujuk lagi. Maka e, hal ini tentunya adalah yang diinginkan oleh syariat Islam agar dalam rumah tangga itu uh, senantiasa apa namanya uh, jangan sampai terjadi uh, perceraian ini. Hmm, karena sekali lagi dalam Al-Quran pun juga namanya perceraian adalah yang terakhir. Kalau terjadi apa yang terjadi, ini uh, Al-Quran berikan koridor. Pertama dinasehati Uh, hmm, kalau terjadi soal istri nuzuz, pertama adalah uh, nasihat. Kemudian kalau nasihat uh, tidak mempan, kemudian juga e, pisah ranjang. Maka tapi masih dalam rumah e, masih dalam rumah jangan ditinggal pergi Kalau tinggal pergi nanti malah bahaya. E, kalau ini tidak berhasil maka boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang menjadikan bukan pukulan yang e, menyakiti, tapi pukulan yang mendidik. Dan kalau ternyata ini tidak berhasil maka kemudian e, bagaimana e, didamaikan di antara kedua. Artinya masing-masing kedua belah pihak mengutus dutanya masing-masing. Ini. Fad'at wa hakama min fad'at wa hakama min ali wa hakama min ali. Ya. Yani masing-masing dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mengirimkan eh, dutanya masing-masing untuk kemudian bagaimana memilih yang terbaik ini. Baik para pendengar Nas Radio sepertinya terputus jaringan Salam Muhammad Naim Sahuri insyaallah kami akan mencoba terus Baik, kita Assalamualaikum Assalamualaikum Ya dilanjutkan atau sudah saja jawabannya Iya insya Allah sudah cukup insya Allah Baik lagi bagian harta seorang suami kepada istri-istrinya akan ditinjau dari jumlah anak atau tidak silakan. sekalian dimanapun antum berada dengan kami kembali putus dengan Ustaz Muhammad Naim insya Allah kita akan mencoba terus menghubungi beliau silahkan kirimkan pertanyaan antum sambil menunggu beliau tersambung kembali di kontak surat at anasradio.com pertanyaan tidak bisa dikirimkan di Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio atau melalui BlackBerry Messenger di pin BB 2633310D atau WhatsApp dengan nomor telepon 0813 dan semua informasi yang kami sebutkan tadi bisa antum simpan kemudian nantinya antum bisa menanyakan banyak hal terkait dengan data alim jawabannya di acara live Anas Radio ke depannya Allah taala. Para pendengar Anas Radio kami kembali masih mencoba berhubungan dengan Ustaz Muhammad Naim mohon sabar menunggu. Sebelumnya kami ingin membacakan beberapa pengumuman terkait dengan akbar yang akan dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum salam, Abdullah. Nyambung lagi nih. Ya. apa yang terputus nih, Sat? Iya, iya. Ini ada pertanyaan Sat, dari Al-Akh Abu di Batan, Ustaz. Adil dalam pembagian nafkah seorang suami kepada istri. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin Ana akan menggantikan Al Abu Zura untuk sementara Zat. Nah. Uh, ini untuk pertanyaan kedua ada dari Abu di Batam. Adil dalam pembagian nafkah seorang suami kepada istri-istrinya, apakah ditinjau dari jumlah anak atau tidak? Silakan Zat. Iya baik. Uh, dalam pembagian nafkah ini tentunya untuk anak juga punya jatah tersendiri Demikian pula juga untuk e, istrinya. Artinya e, apa namanya e, untuk anak ini juga masing-masing Ya, silakan dilanjutkan. Ya, lanjut ya. Uh, adil dalam pembagian nafkah seorang suami kepada istri-istrinya ini uh, tentunya untuk istri ya ada jatah sendiri untuk anak-anaknya juga demikian. Ya, sebagaimana disuruh berlaku adil kepada anak-anak juga kepada para istri juga dituntut disuruh adil seperti yang Rasulullah SAW sabdakan wa dirubaina auladikum berlaku adilah di antara anak eh, anak-anak kalian demikian pula tadi sudah kita bahas untuk berlaku adil di antara uh, istri maka kalau kemudian tadi ditanyakan di sini uh, ditinjau dari jumlah anak atau tidak ya, ya, ya tentunya uh, kalau itu yang membagi nantinya adalah sang istri eh, yang masing-masing tentunya adalah anak-anak uh, ini uh, punya bagian yang sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala Umar di Banjarbaru. Bismillah Ustaz yang saya hormati, bagaimana apabila ada akhwat yang mengajukan atau menawarkan dirinya untuk menjadi istri kedua atau ketiga? Apa harus lakukan? Silakan Ustaz. Ini uh, untuk pertanyaan ketiga. Mohon maaf tidak saya jawab ini ya. Nanti biar orangnya ketemu saya ini. Ntar lagi ada yang mau datang ini. <laughs> baik, baik. Ah. Hanya selanjutnya dari Al-Ukh iya. Anita di Yuk, Bagaimana caranya ikhlas dalam memaafkan suami yang selingkuh, Ustaz? Silakan. uh, tentang masalah ini, ikhlas ini kembalinya adalah kaitannya permasalahan hati. Ya yang tentunya uh, pertama adalah sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada eh, ketentuan-ketentuan uh, Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan-keutamaan uh, berbuat ikhlas. Kemudian, kalau Ya, dilanjutkan, Ustaz. Oke, okay, Uh, kemudian uh, <clears throat> yang kedua terkait dengan uh, pertanyaan dimaksudkan di sini. Ini uh, memang satu hal yang uh, apa namanya berat ya. Seseorang itu uh, untuk apa namanya uh, karena suami yang selingkuh seperti ini, ini tentunya adalah sesuatu yang sesuatu yang yang berat. Namun uh, manakala di uh, melihat kepada keutamaan dari memaafkan itu sendiri, ini insya Allah akan lebih ringan. Maka uh, manakala sang istri ini uh, yang pertama melihat kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala Rahim. Ya. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Allah Subhanahu wa taala juga ghafiru dzam wa qabilut taub. Mengampuni dosa-dosa hambanya dan juga menerima taubat. Maka kita sebagai hambanya e, tentunya e, dengan memahami konsekuensi dari e, Asmaul Husna tadi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kemudian juga tertanam dalam diri kita juga uh, siap untuk memaafkan kesalahan-kesalahan uh, orang lain. Terlebih lagi itu adalah suaminya sendiri. Terlebih lagi itu adalah uh, suaminya sendiri. Maka uh, insya Taala manakala sang istri ini uh, senantiasa melihat kepada bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang terkadang manusia maksiat kepada kepada Allah yang berbuat kemungkaran, berbuat kebitahan. kemudian hamba tersebut bertaubat. Ya, hamba tersebut uh, kemudian menyadari kesalahannya dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pintunya pintu taubatnya senantiasa terbuka. Maka demikian pula bagi kita hendaknya pun juga uh, seperti itu manakala ada orang yang uh, berbuat kesalahan kemudian mengakui kesalahannya sudah bertaubat kepada Allah kemudian juga sudah uh, menyadari dan kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi dan kemudian juga sudah minta maaf maka seperti ini apa salahnya untuk kemudian juga mau memaafkan kepada uh, suaminya yang selingkuh ini uh, tentunya juga insya Allah taala uh, ini merupakan satu akhlak yang mulia, satu akhlak yang baik untuk senantiasa uh, lapang dada ini. Maka sebagai kita sebagai seorang muslim pun juga harusnya seperti itu, siap untuk kita memaafkan orang lain sebagaimana kita juga siap untuk meminta maaf ini. Ini wallahu taala. Baik, untuk selanjutnya di Jakarta Barat dari Bapak Ratman. Ustaz, saya merasa tak berguna bagi istri saya. Harus bagaimanakah sikap saya, Ustadz? Sukron. Silakan, Ustadz. Uh, eh, ini permasalahan masalah keluarga ya. Dan ini harus didudukan kedua belah pihak. Masalah ini tidak bisa uh, tentunya hanya sepihak saja. Kenapa kok kemudian merasa tidak berguna bagi istri? Dan kenapa kemudian istri sampai bersikap seperti itu? Ini mesti ada latar belakang, ada permasalahan-permasalahan sebelumnya. Yang tentunya e, masalah ini harus didudukan kedua belah pihak. Kenapa dan ini sebagai kawam, eh, sebagai seorang suami, kenapa kemudian e, istri sampai bersikap seperti itu? Ini tentunya e, ada masalah dan masalah ini tentunya bisa dari banyak hal. Bisa dari kelalaian suami itu sendiri yang mungkin kurang mendidik atau kurang apa namanya ada kesalahan-kesalahan ada khalal yang terjadi atau mungkin juga dari lingkungan istri pergaulan bisa jadi atau mungkin juga dari tobiat dan perilaku istri yang memang seperti itu ini. Ini. maka hal ini e, terkait masalah kodok ya sudah masalah ketentuan ini e, kedua belah pihak harus didudukan ya, ya. E, apa sebabnya ini tentunya adalah e, lebih pribadi antara e, para teman ini dengan istrinya harus e, bisa didudukan dan dalam hal ini saya memberikan solusi untuk para teman ini bagaimana untuk mendudukan istrinya dan istrinya untuk bicara baik-baik. Kenapa bisa sampai seperti itu? Sekali lagi ini kadang e, ada banyak hal dan sering saya dapati kasus e, seperti itu. E, seperti ini kadang juga banyak masalahnya. Ini. Jadi tidak bisa kemudian hanya e, sepihak saja. Oh, berarti ini adalah e, istri yang tidak baik dan seterusnya. Jelas istri ini adalah dalam hal ini adalah tentunya adalah kurang baik. Tapi kenapa kemudian uh, bisa seperti itu? Ini, maka tentunya ini ada ada sebab yang tentunya masing-masing tidak boleh egois ya. Tidak boleh kemudian kalau memang menghendaki perbaikan maka masing-masing harus saling eh, menyadari kalau toh salah juga diakui salah atau kemudian kalau memang masih mau lanjutkan eh, rumah tangganya maka juga tentunya juga harus memilih yang terbaik ya. Kasih lagi kepada Bapak Ratman di Jakarta Barat ini uh, untuk bagaimana bisa didudukan. Mohon maaf dalam hal ini saya tidak bisa uh, memberikan istilahnya solusi yang seperti ini itu tidak, tapi harus melihat kepada uh, latar belakang uh, dari semua sisi dari kedua belah pihak. Wallahu taala Baik Ustaz, eh, mohon maaf sebelumnya Ustaz, sekarang waktu sudah menunjukkan 9.30, apakah bisa dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa Ustaz? kalau tidak, tidak apa Baik, eh, untuk selanjutnya dari email di Ijo Tosca Strawberry. Bismillah, Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau saat resepsi pernikahan menggunakan musik instrumental tanpa sayur dan foto, untuk dokumentasi bagaimana Ustaz? Terima kasih. Uh, kembali kepada masalah uh, musik ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Uh, eh, baik instrumental atau apa namanya, jelas uh, alat musik ini adalah sesuatu yang dilarang. Yang pertama darinya adalah uh, Al-Quran di surat Luqman ayat yang ke-6 karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. ini bisaran yang melalaikan. Dan dijelaskan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala bahwasanya makna lahwal hadith di sini beliau mengatakan al-ghina al-ghina al-ghina yakni nyanyian nyanyian dan nyanyian kemudian terkait dengan alat musik atau instrumental atau yang lainnya ini juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan muallak yang juga dijelaskan eh, uh, panjang lebar oleh Imam Al Albani rahimahullah taala dalam risalahnya Tahrim Alatul Tarb. Baik, para pendengar Anas Radio, nampaknya kita ada gangguan jaringan lagi. Ya, silakan set. Oh, sudah ter. Uh, eh, baik, saya lanjutkan bahwa Rasulullah SAW me, uh, Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam sahihnya dengan muallak uh, eh, bahwa Rasulullah SAW uh, bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa." Kata Rasulullah SAW, layakunanna pasti dan pasti. Karena di sini penuh dengan taukid muat Lam taukid, nun juga nun taukid. artinya adalah pasti akan terjadi dari umatku hmm. beberapa kelompok atau beberapa kaum hmm. layakunanna min amri aqwam hmm. yang mereka yastahillun al-hira mereka menghalalkan zina dan mereka menghalalkan wal harir hmm. yakni e, eh, sutra bagi laki-laki hmm. wal khamra dan yang ketiga menghalalkan khamr dan yang keempatnya al ma'azifa ma'azif ini adalah jamak dari ma'zafah yakni menghalalkan alat-alat musik maka dari hadis ini juga jelas bahwa Rasulullah mengatakan nanti akan ada orang-orang dari sepeninggalku yang mereka menghalalkan empat perkara ini. Artinya menunjukkan bahwasanya empat hal ini adalah dilarang dari zina, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian e, eh, homer, dan juga alat musik. Maka dalam hal ini meskipun tadi dengan e, alunan instrumen dan yang semisalnya tetap sesuatu yang itu dilarang merupakan maksiat. Ya Allah wallahu ta'ala. Baik, untuk selanjutnya dari Nudia di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ustadz, saya sudah punya anak laki-laki, usia dua setengah tahun. Bagaimana menyikapi suami yang temperamen, suka memukul anak kalau lagi nangis? Suami taat agama, tetapi kadang suka marah-marah kalau ke istri, suka marah-marah ke istri juga anak. Bagaimana cara menyikapi ini Ustaz? Terima kasih uh, dalam hal ini ini adalah kaitan dengan temperamen ya kaitannya dengan terkadang seseorang memang uh, memiliki sifat seperti itu tapi sebenarnya sifat seperti ini bisa dirubah ini ya akhirnya kemudian uh, sikap kerasnya itu pada tempatnya namanya keras itu tidak berarti kasar ya tidak mesti kasar ini sifat sikap keras ini Eh, terkadang tidak bisa di uh, tidak bisa di apa namanya tidak bisa dirubah tapi bisa diarahkan sebagaimana dikatakan al ilmu ta'allum wal hilmu tahallum ilmu itu adalah dengan dipelajari dengan diilmui wal hilmu tahallum dan al hilm al hilm ini maknanya banyak yakni sikap bijak sikap lapang dada, sikap terkandung di dalamnya mana helm ini adalah bahasa Indonesia tidak masuk apa e, apa namanya tidak ada kata yang pas untuk menerjemahkan mana helm di sini ini dan e, termasuk di dalamnya adalah sabar helm ini maka ini sebenarnya juga bisa dilatih bisa dirubah maka mensikapi yang seperti ini hendaknya pada saat-saat yang sedang apa, timing yang bagus, waktu yang cocok, eh, suami dalam keadaan sedang lega, ya, untuk kemudian apa namanya eh, berbicara, mengingatkan kepada suaminya untuk bagaimana bisa mengendalikan eh, amarahnya, khususnya kepada anak. Diingatkan bahasanya anak ini adalah eh, pertama merupakan amanah yang kedua adalah yang akan membantu kita. Baiknya anak adalah baik bagi orang tuanya. Dan diingatkan dengan keutamaan-keutamaan uh, anak ini. Dan supaya juga uh, diingatkan dengan mereka yang tidak punya anak. Ini saja punya anak. Oh yang punya anak kok kemudian disia-siakan. Ya. Maka apalagi baru umur dua setengah tahun. Ini selayaknya namanya anak itu juga harus disadari bahasanya anak itu adalah e, dunianya dunia nakal, dunianya dunia e, main, ya, main dan nakal ini. Maka juga diingatkan bahwasanya dulu juga e, sang suami juga pernah jadi anak-anak. Ya. Ini supaya juga menyadari lebih lagi keutamaan dari seorang yang menahan marah. Di mana Rasulullah SAW juga mengatakan, "Laisa syadidu bi surah Innama syadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang e, menang dalam bergulat. Tapi yang namanya orang kuat adalah orang yang e, bisa menahan marah ini. Ini orang yang e, bisa menahan diri ya, di saat marahnya. Maka ini e, kepada Mbak Nudia ini hendaknya istilahnya banyak-banyak perangan uh, eh, anti ini sangat penting sekali untuk senantiasa mengingatkan kepada uh, suami ya. karena anak itu nanti dikhawatirkan kalau sedang marah ya, kepada anak khususnya di saat-saat yang mustajab uh, kemudian uh, ternyata kemudian keluar kata-kata yang kurang baik yang kemudian apa sumpah serapa atau uh, sepertinya adalah atau naudzubillah sampai melaknat misalnya kemudian diaminkan oleh yang di atas e, langit sana oleh para malaikat misalkan dan kemudian menjadikan anak itu nakal siapa yang salah ini. siapa yang salah dalam hal ini ternyata adalah akibat daripada doa orang tuanya itu sendiri yang diaminkan oleh para malaikat di saat-saat yang saja bisa jadi seperti itu dan ternyata anak nakal terkadang sebabnya dari e, kita sendiri Nasrullah Salman Afiyah maka hendaknya ini juga sekali lagi perlu untuk diingatkan ya eh, banyak-banyak e, sekali lagi peranan istri adalah sangat e, penting sekali untuk banyak mengingatkan pada e, eh, suami wallahu a'lam baik untuk selanjutnya saat e, Fulan di Jakarta saat saya baru belajar manhaj salaf istri saya saya ajak belum mau ikut manhaj salaf dan masih sering nggak pakai jilbab saya suruh pakai jilbab katanya hatinya masih belum siap saya usaha di Jakarta dan istri saya di kampung di Cirebon. Saya pulang kampung tiap satu bulan sekali. Yang saya tanyakan bagaimana saran Ustaz supaya istri saya bisa ikut manhaj salaf dan pakai jilbab yang syari Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang pertama diajak bareng, jangan ditinggal. Ya. Yang pertama jangan ditinggal di kampung. Kalau memang usaha di Jakarta, bawa aja ke Jakarta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti antum taklim, istri juga diajak taklim. Ini. Diajak ngaji. Ini. Maka e, jangan apa namanya e, karena terkadang e, apa istri pun juga butuh ini e, kepada agama sebagaimana kita juga butuh kepada agama. Nah, maka dalam hal ini sekali lagi yang pertama jangan dibiarkan di rumah. Ini bawa kalau ke Jakarta ke Jakarta bareng. Ya. Uh, kemudian kalau taklim juga diajak taklim maka insya Allah Taala uh, akan dengan pelan-pelan. Kemudian jaga komunitasnya. Karena ditinggal di kampung ini komunitas yang mungkin komunitas yang tidak berjilbab, dan hmm. tentunya mungkin akan berat. Hmm. Tapi kalau kemudian e, dibawa, kemudian dibawa kepada komunitas yang e, memang berjilbab, beragama, ini insya Allah juga Eh, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan membuka hatinya. Kemudian yang ketiga, banyak didoakan agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dan ini bagian dari wasiat Nabi alaihi salatu wasalam eh, di mana Rasul mengatakan ittaqillah haitsu wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wabi sayyiatal hasanata tamuha dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus atau menutup keburukan. Dan yang ketiganya wa khaliqin nasa hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini ini termasuk bagian dari akhlak yang baik khususnya kepada istri, doakan itu istri. Sudah berapa kali pernah mendoakan sang istri ini? Khususnya di saat-saat yang mustajab, doakan sang istri ini agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala uh, meluluhkan hatinya untuk mau menerima uh, kebenaran, untuk mau menerima manhaj salaf, untuk mau menerima atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini sekali lagi tanggung jawab seorang suami. Jangan biarkan seperti itu karena Allah mengatakan, Ya yuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini tanggung jawab ya. Maka sekali lagi, yang pertama e, bawa ke Jakarta, yang kedua diajak ngaji, yang ketiga banyak didoakan. Wallahu taala. Baik, untuk selanjutnya Ustaz uh, dari hamba Allah di Ambalat Sebatik Nunukan. Wow. Ustaz, apakah benar ada hukum dalam syariat ini bahwa dilarang bagi seorang laki-laki membunuh hewan seperti ular, monyet, dan hewan lainnya ketika istrinya sedang hamil? Karena dikhawatirkan anaknya kalau lahir itu kepalanya seperti hewan yang dibunuhnya tadi, Ustaz. Dan apakah ada hubungan antara hewan yang dibunuh tadi dengan janin yang ada dalam kandungannya, saat? Ya, silakan, saat. E, eh, ini semuanya adalah khurafat. Dan ini semuanya adalah husak balat, ya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan itu tiada lain sekali lagi adalah khurafat, ya. E, dan kalau kemudian dipercaya ini bisa mengarah kepada kesyirikan, ya. Bisa mengarah kepada kesyirikan. Maka jangan dipercaya seperti ini. ini. Uh, dan ini ternyata apa di berbagai penjuru yang seperti ini. Maka uh, seperti ini nggak usah dipercaya. Artinya kalau kemudian kita dapati ada keyakinan keyakinan keyakinan seperti ini, uh, ini kita kembalikan kepada tuntunan agama. Maka uh, dalam hal ini sekali lagi tidak ada maka insya Allah Ta'ala kalau kemudian kita belajar akidah, belajar tauhid ya, yang benar, bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang seperti ini kita akan bisa e, melihat bahwasanya yang seperti ini tidak lebih adalah dari khurafat-khurafat orang-orang terdahulu. Warisan-warisan yang katanya warisan nenek moyang, atau juga yang tidak lain adalah warisan dari animisme dan dinamisme dan semisalnya yang itu sama sekali tidak ada dalam Islam. Wallahu taala. Jangan khawatir. Ya. Wallahu taala. Baik Zat. uh, eh, untuk selanjutnya tinggal beberapa pertanyaan lagi, tinggal dikit Zat. Ah. Ini dari Umunaya di Jeddah Zat. di Arab Saudi. Sahabat saya ditinggalkan menikah tanpa sepengetahuan si suami. Tapi si suami juga tidak menceraikan dan tidak menafkahi bertahun-tahun. Apakah itu hukum secara syariat termasuk cerai, Zat? Jika sewaktu-waktu sahabat saya menikah lagi dengan orang lain, bagaimana hukumnya, Zat? Silakan, Zat. Uh, kurang jelas nih pertanyaan nih. Sahabat, sahabat saya ditinggalkan. Saya tinggalkan menikah tanpa sepengetahuan. Jadi suaminya itu menikah lagi, Zat? Oh. Nah, suaminya menikah lagi. Menikah lagi. Lalu si suami itu tidak menceraikan dan tidak menafkahi bertahun-tahun. Nah, oh. apakah ini secara syariat termasuk cerai, Sat? Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Apabila cer uh, e, memang cerai, jika sewaktu-waktu sahabat saya menikah lagi, itu gimana hukumnya, Sat? Oh, begitu toh. Uh, dalam hal ini, uh, pertama e, pertama bahwa e, apa e, yang pertama bahwa kedudukan e, istri sahabat e, Andi ini itu masih sebagai seorang sebagai istrinya meskipun itu karena itu belum ada ketentuan cerai dari e, suami meskipun dalam hal ini adalah sudah di uh, tinggalkan bertahun-tahun yang tidak dinafkahi. Ini. Tapi ini masih dalam uh, tetap ini adalah dalam uh, masih uh, termasuk istrinya, ya. belum keluar dari uh, kode sebagai istrinya. Ini. Adapun kemudian uh, tidak dinafkahi, ini adalah merupakan kesalahan pada suami itu sendiri. Dosa ditanggung dia Bagaimana tadi yang di riwayat uh, hadis yang kita sudah singgung kafa bil mari isman an tubayya man ta'ul ya cukup seseorang itu berdosa manakala dia menyanyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya dan yang berdosa adalah suaminya kemudian kalau kemudian sewaktu-waktu menikah lagi maka ini uh, tidak boleh kalau belum ada kejelasan dari suami atau kemudian dari pihak pengadilan agama kalau si e, istri ini kemudian mengajukan cerai mengajukan cerai kepada pihak e, pengadilan agama artinya e, minta hulu ya e, minta hulu maka e, kalau kemudian e, pengadilan e, sudah ada ketentuan e, apa istilahnya memberikan surat cerainya ini maka baru kemudian e, dibolehkan untuk kemudian menikah lagi wallahu taala Baik Ustaz, mungkin untuk pertanyaan terakhir Ustaz dari Sodikun di Kemayoran Ustaz Bagaimana cara menjelaskan kepada mertua yang hendak mengadakan acara 4 bulanan Ustaz dalam kehamilan? Ya, silakan Ustaz Uh, eh, istilahnya mitoni nih ya dalam istilahnya orang Jawa itu uh, mengingatkan yang seperti ini mestinya dikembalikan kepada uh, kepada ketentuan bagaimana kita beragama ini. Maka mengingatkan yang pertama dalam mencari timing yang pas, waktu yang baik. Agar mertua itu tidak tersinggung. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian eh, diingatkan eh, dengan dasar-dasar dalam beragama. Bahwa kita beragama itu adalah kembalinya kepada Al-Quran, kepada Sunnah ada Al-Quran dan hadis tadi Rasulullah SAW. Kemudian agama ini bukan milik kita. Agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, ketentuan-ketentuannya. Allah yang memberikan aturan-aturannya. Maka tinggal kita mengikuti kepada aturan-aturan tersebut. Uh, baru kemudian kalau dasar-dasar ini sudah masuk, uh, kemudian sudah melihat apa yang ada di sekelilingnya. Termasuk juga di antaranya tadi adalah uh, istilahnya nyelamati gitu ya. Empat bulan atau tujuh bulan dalam kandungan, katanya supaya bayi itu selamat, ya. Maka uh, seperti itu, apakah ada tuntunan atau tidak? Kalau memang itu baik, apakah ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang e, memberikan ketentuan seperti itu atau tidak? Maka uh, ini insyaallah taala apa namanya akan uh, mudah-mudahan akan uh, menjadi sadar. Adapun kalau kemudian uh, sudah melakukan itu semuanya dan ternyata uh, uh, tidak bisa dihindari, maka itu adalah sudah di luar kemampuan uh, saudara sudah di luar kemampuan saudara sendiri. Yang penting sudah bagaimana untuk berusaha ingkar dan mungkar menghindari kepada kemungkaran ini. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, eh, Tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ustaz, uh, Ustaz Muhammad Naim Dan juga tanya jawab bersama beliau Kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz uh, Insyaallah kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang Di setiap hari Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat Baik untuk selanjutnya kami umumkan uh, acara pengajian di akhir pekan yang akan insya Allah diadakan oleh uh, panitia kajian Islam Ilmiah Jakarta uh, yaitu di hari Sabtu tanggal 3 Jumadil Akhir 1434 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2013 kajian sehari bertemakan pendidikan seks usia dini dalam literasi Islam yang insya Allah akan uh, dibawakan oleh Alustad Muhammad Naim LC sendiri bertempat di Masjid Al Itisom Sudirman Jakarta Pusat di belakang Hotel Sangrila. E, waktunya dari pukul 9 sampai selesai. Dan insya Allah e, Anas Radio juga akan menyiarkan secara langsung. Untuk selanjutnya daurah Mustalah Hadis di Depok bersama Ustadz Zulkarnain Muhammad bin Muhammad Sunusi yang akan membahas matan Baikuniyah itu mulai tanggal 2 Jumadil Akhir sampai tanggal 4 Jumadil Akhir atau bertepatan dengan tanggal 12 April sampai 14 April. Jadi itu hari Jumat mulainya e, pukul untuk sesi pertamanya pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat sesudah sholat asar. Lalu bagi yang ingin hadir di Masjid Itisom, uh, eh, insya Allah waktunya tidak bertabrakan karena daurah waktu daurah uh, kebetulan untuk sesi pukul 9 itu eh, tidak ada sesi untuk daurahnya jadi bagi yang ingin hendak datang keduanya insya Allah masih bisa diterlaksana. Baiklah untuk uh, untuk selanjutnya uh, mungkin ini saja dulu yang kita bisa persembahkan dari Anas Radio dan insya Allah bermanfaat. Kita akhiri majelis ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.